Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhudallah. Lan ing dalem nalikane ngalap sapa Allah wa taala mitaqon nabiyina ing janjine pira-pira nabi. E ahdhum tekse janjine pira-pira nabi. Lama dukum, lama bifat hilam lidik tidak. Sumangsane ngekei ingsun lama atetukum sumangsane ngekei ingsun kum ing sira kabeh min kitabin sing kitab wa hikmatin al hikmah kenapa itu Hah? tunggu di lima enam iya. lima enam iya. lima enam oh. lama ate tukum sana nekani ingsun bumi sira kabeh min kitabin saing kitab wa hikmatin al hikmah Sumaja mengkono di teko kum isra kabeh sapa rasulun sopo rasul musaddiqun kang bener. lo lima ma aku maring barang kang antarane sertane ira kabeh latuk milun nabi walatan suruna isine jawabul kosam latan statuk miluna, bakal iman temen sira kabeh bi kelawan mama aku atau kelawan lima kelawan kitab nih walatan suruna bulan bakal nulung temen sira kabeh ing rasul Kala ta'ala dawu sapa wa ta'ala A'akrar tu Ngono to ikrar sira kabeh Wa khottum lan ngalap sira kabeh E eh, kobil tu Dikesian rimo sira Ala daliku mengatasi mengkono-mengkono ikilah Iman dan nasru Wa akhottum isri ing janji ing sun. Kalau ngucap sepung ake akror na ekor kita Kala dawa sapa Allah taala fasyidu mongko nyekseni wa sirakabe kabeh. Wa ana ma'akum minasyaitin wa ana ta'insun ma'akum serta ne sira Iku setengah sangke wong sing nyekseni Paman mongkoti samane wong utawa lamingo sapa man badha dalika sause mongkon-mongkon misak ai badha dalika misak. Kaulai kamu kamu dia mengkono mengkono wong akeh gumeng ulai kai pas pasikon wong sing fasik jadi ngatain ya ini masalah alam ter gitu. jadi roto-roto ulama iki darani nenggone masalah alam ter alam ter alam sebelumnya holku jadi ketika kita belum diciptakan belum jadi orang itu nak coro roto-roto ini darani mungkin alam ter pernah dengar betul alam sebelum penciptaan itu lah alam sebelum penciptaan itu pernah terjadi ahlul mitak ahlul mitak itu seorang semua orang itu langsung dialog dengan pengiran kon ngakoni kerosulan kenabian sampai kon ngakoni tauhid ini ku oh, kata sesuai aku darabu kami bani ada mengurihim aku mbak syaitu malah nusib terus nama alas tu birok dikumpul bala Jadi ini masalah-masalah alam gaib ya. Jadi zaman Rian ini kan lama itu min kita bin wa hikmatin sumaja akum rasul musaddiqu bima ma'akum. Latuk minu nabi wa ratan surunah Qala akrotum akhutum ala jalik misri kola akrona qala fasyadu wa anamakum nasi Paman tawala jadi dari kafa oleh keumul pasi Tenang dan terang dong ya Terang dong Tinterang barang sing kita itu kesuwen Nopo ya kesuwen mati kesuwen jadi nyata loh kamu sofa ya kalau romanto ya jadi memang jadi tidak cara pen kita kan kesuwen tuh terutama pondok modern ya. pondok kita kan terlanjur modern ya pondok klenek itu kelemahan itu gak rasional nah pondok rasional kelemahan itu gak ngipi-ngipi jadi nyata nak cara ulama-ulama ini kalau tenggene cisongon wa aku akhdarab buka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum asyadahum ala anfusihim alas tu rabbikum qalu bala syahid. Jadi ketika kita di alam dar sebelum alam penciptaan, jadi sebelum kita jadi manusia, bahkan sebelum jadi sperma itu sudah ada ahdu misak di mana Allah pernah menghitopi kita aras tuh lebih kompo aku ira pengirano nah, saat itu kita menjawab kalau bala iya Tuhan engkau Tuhanku sehingga dengan demikian andai kan tidak ada Rasul pun itu Allah berhak nyiksa. Mereka Allah nganggep mestinya tiap fitrah yang manusia itu nompo nompo tauhid, nompo kebesaran Allah. Paham betul? Ah, terus ono Rasul. Nah Rasul itu dagem musadikun imam akum. Maksudnya selain setiap Rasul membenarkan Rasul sebelumnya, juga setiap Rasul itu membenarkan fitrah. Artinya fitrah itu keputusan fitrah kita watak kita sebagai manusia ngakoni wonten apa pangeran tapi gini kemau dialek-dialek ngoten nak diceritakno saiki kok lucu mosok sedurunge diciptakan kok ana apa dialek padahal syaratnya ana dialek sausé diciptakan mun repot lah dirasional lagi tapi sama arah percaya contoh ini iki sampai mesti tahu ya, setiap manusia asal sadar mesti tahu itu ya. jadi kita ini tahu-tahu ngerti fakta sing seakan-akan kita itu pernah tahu sebelumnya padahal belum pernah tahu Pak Marman, misalnya sampai buat delok negoro di, buat alam di, kayak kita itu pernah kenal betul dan itu tidak gawe-gawe artinya kayak kenal itu jenisnya alam di bawah sadar musibah yang ngoten kita dengan alam bawah sadar kita iso nangkep kok enak ini nyatanya orang musibah tenan tapi gini wong kalau bolak balik ngomong Armada, ini riskannya ya. Kalau ilmu ini ditetani, ditenani, jadi klenek. Paham ya? Jadi kalau kita terlalu pakai rasul jadi ya, tak Nah, terlalu rasional ngilang no alam-alam yang begitu gitu, alam-alam bebas. Ya, soalnya nu hidup itu kayak itu. Iku sing disebut kali Nabi ngipi itu sebagian songko nubuah jadi justru min sitina nubuah jadi sebagian riwayat min salah satin wasitina nubuah jadi mimpi itu sebagian sama nubuah. Ya. Karena kadang dari mimpi itu kita betul-betul nangkap isyarat itu. Tapi ya boleh kita ini dari santri markai iya, wis turune yo ya bar TV kesel. berdua sinetron kesel, ya rawudu turunnya turune ya satu Itu kewaco kan. Jadi kita ini modern betul ya tidak artinya percaya alam gaib. Tapi alam gaib mau kenal kita secara muka sapa secara ya ndak juga karena kita markai ini iya, mau terus Mulai bingung, pangeran ngadepi umat Islam bagaimana akhirnya bingung. Diliwat no nubuah, model nubuah, model wali ora iso, mungkin muka sapain ya ora iso. Dikon modern total gak percaya nabi ora iso wong santri. Jadi malaikat semanitia ini kita bingung, wong wis kacau ngono. ya nah, aku jeling nek Dewi Badul lah. Badul lah Badul lah itu termasuk wali sing zaman Gustur Presiden semerlamat Swani Badul lah. Terkenal gak salam Nah, ngandani santri zaman akhir itu pilihannya mau lurus dok Maksudnya roh fenomena NU hancur, roh fenomena umat Islam kacau Nak menisan modern ya modern Jadi nak delok dunia itu ngomong berita radio, TV Jadi ini kalau ngamati sesuatu itu roh Mereka duwe materi TV atau radio Itu menisan wali Nak orang cuma tak melok omong <laughs> eh, Emangnya nonton Jadi kalau kamu menisan wali Jadi nangkap fenomena alam ini ya pakai insting menisan wali gitu itu menisan modern, punya data yang akurat. Jadi si A manfaat kiai jebule di pemerintahan itu tau menisan apa? Akurat. Jadi nara akurat yang menisan wali loh, nara wali ya sing akurat. Ngusus setengah-setengah, setengah repot. Sawangannya agama jebule dia kali. Kau nonton jadi Ria itu wonten dialek-dialek, nonton dengan misalnya ini lah wonten paling saya cuma benda haji sadar malam malam kali ini benda haji itu benda diri setan untuk benda kecinan ini lagi sadar repot ini rangka Quran semuanya nanti repot jadi sepanjang biji sepanjang beberapa paham kemudian cerita-cerita Nur Muhammad sedurungnya yang utal malah rapahan santri saya ini padahal gampang ya bangun sama anak percaya ulo nanti poso patang puluh sama jajal, jadi soleh seminggu, ya rasa suwe-suwe karena mantu. Jajal jadi soleh seminggu, orang mikir ya ini Allah. nara orang alam kayak baju udah ngaku. Orang rasa suwe-suwe seminggu, tapi ya itu jajal tak ikhlas di keluarga. Nah, <laughs> jajal ya seminggu soleh. Soleh tahajud, nak rino ya sering munajat di pangeran terus. Contoh munajat paling mudah gini buat misalnya. Jadi bunuhlah rasional kamu dengan faktual, dengan hal-hal yang fakta. Misalnya begini saya ingin makan bisa makan saya saya ingin berjalan bisa berjalan dengan logika ini itu seakan-akan manusia itu bisa melakukan sesuatu yang dikehendaki sehingga mutazila itu kan ingkar dari cara mutazila itu ikhtiar menuso ikhtiar menuso tambah terkait masih tua. itu nak cara ulama-ulama ini gampang jadi Allah selalu punya contoh lahir yang membuktikan bahwa kita ini dibawa kendali Tuhan misalnya ngeten oke okay, sekarang aku pengen mulang mulang sama pengen ngaji pengen ngaji pengen mangan iso mangan karena kita sadar karena saya ingin wong turu wong turu gak di karep kok iso tangi karep iso tangi jadi artinya mulan mulane bolak balik kita gitu, saat ini atas bang baru mantai sampean saat turu iso tangi kalau sampean betul karena ikhtiar berarti agak iso tangi umpas turu berarti ikhtiar kamu tidur nggak bisa bangun? Onggo pas turu di karep. Itu membuktikan bahwa saat kita di karep lah, dia terjadi sesuatu karena memang kita dibawa kendali sinten Allah. Mulane nak cara Allah wa min ayatihi manamukum billaili wa cara Allah ayat tenang turu. mereka nak wong alatan ikhtiar Aku sadar. Kamu dalam keadaan terjaga melek iso ikhtiar. Sofa ben mlaku mlaku ben pak sepeda motor, pak sepeda motor. Lah aku turu tangi karena besok. Kan putri gak ada kita saat tidur. Kok iso tangi? Ini gue min ayati malam hukum ini Artinya bener-bener faktor Allah itu ada, faktor faktor masyiat Allah itu ada. Nyatanya kita turu iso tangi. Nah, berhubung dalam turu itu terjadi masyiat Allah sebetulnya andikan turu kita itu bener juga ada isyarat-isyarat ya Allah yang saat yang kita tangkap saat tidur mulanya ru'yal ambiya waktu ngipini nabi wak wahyu nyipine ulama ya justru minan dua. tapi mau kacau kabeh zaman akhir ulama ya wis markai gak doyan duit dua TV sak kesele wong rasional wis gak mengasiki gara-gara gini wis gak mengasiki bakasan-bakasan ya wis repot kan nolnya niku repot jadi Nah, jadi nak corak apa peristiwa gede ya, turu sampai disebut wamin ayati mana mukum bilai mana. Mereka turu itu satu-satunya contoh betapa tanpa ikhtiar terjadi ikhtiar. Sama nak melek ngeklaim, mana aku mangan iso mangan, kan aku iso melaku. Dan nak turu sama. Kok iso tangis? Ikhtiar iso bawa sampean tangis. Wong sampean nanti ikhtiar. Ini jenis ayat Allah. Wa nama aku minasyahidin Faman tawallah faman ngomong Sapa nebong tawalla minggu sepeman Bada dari kasa usia mengkon mukon bisa faulai kakumbul fasikun apa gue dinillah ana ta ing agama agamane opo ya guna gue iso wong ake wala gulan maring Allah aslama nyerah sopo man wong bisa mawati kang bro bro langit wala lan bumi tau an hale ya tau an hale sa hale taat wa karhan hale kepeksa wa ilahi mana Allah turja'u latin kala sira kabeh Wa ngucapa sira Muhammad amana iman kita bila, klan Allah wa berkoro perkara ini silakan den opo apa yang atas kita. Pamalan perkara ini silakan genturan apa ma'ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yakub wa Pamalan per, maring perkara ucakan dan paring isa apa Musa Musa wa Isa dan Isa Wa Nabi lan biro Nabi merobiun sangi pengirannya Nabi Lan fariku rabi dabi kita bina akhatin minggu minggu antarani salah suci minggu cai ambil Pananu halite kita lagu maring Apa iku muslimuna Islam kabeh Waman disapane wong yaptai golek sapa man sami saliani Islam tina nih Falaik bala mengora den tompo apa Islam ini bisa gimana? Wong boleh liyane Islam gak ditompo. Wa wa hale teman fil akhirat minal khosirin sing mesti rugi tapi? Kepa hale kaya apa ya dinunjukna sapa Allah wa taala Kau ing kaum. Kafaru kang kafir sopo kaum badhe iman ing samuse imane kau. Wa itu lan nyiksani sopo kaum an rasulah sak rasul hakun hak. Wajah umud bayinan anteko ing wong akeh wal bayinan itu Wapa kuti Allah kula iki ora nunjukna sapa wae kaum dolim ning kaum sing dolim. Ulai kate mengkono-mengkono akeh jaza um tepi wali se ulai ka ana alaihim sak temne ngatas kan se ulai ka ana tawa pala ana tawa malaikat wa nas asmai. Khalidina fiha. La yukhaffafu anhumul adzab wa lahum dzarun. La yukhaffafu ora den ringano anhum sing ulai ka pala adzab siksa wa lahum dzarun. Lan ora ana sapa akeh ing turune den tangguhno. Ayim eh, halim den tangguhno sapa akeh malah ya, yang turun yang turun yang turun ini kita pikir ini sari kalau ini malah yang turun ya malah yang turun yang turun yang turun ini Yang baru. Yang baru nih. Eh. Ilal ladina tak bukan mantan kalau kita kacau. bagaimana apa yang turun eh, apa lagi sama nopo? Ini zoro ini kita juga kayak sama ini. Maka ini nanti nulisnya. Ini paling santri kok sampean-sampean itu ngantuk yang goyer. Kasus. Lala tidak tahu. Ayo mumpung ini kalau mata sama nakat injing nak nganggur pergi. Jadi kulo ini mau akat isu, malam akat perai jelas. Yole, iya, malam akat ya mulai perai. Yole, iya, kan kulon itu mantu ngono. kalian jadi guru kulon itu ya putra kanca kulo. Anu untuk ada Pak Jirjis, atau abdik Jenengan hat. Nah, kulo dikan panitia nyambut tamu. Ini kulo hat tinjing jenan anggur. Nah, anggur ya sing Kayak jihad Sekali mutu butuh jihad apa? Hasrat dari kiai Lain lagar murtad Anggur Anggur ya ketemu kanca-kanca kata ucap-ucap kata sing beritu mantu mus kan. saya mati ya itu mantu <laughs> udah gue cepet ya kata ya poso saya ingin untuk justru lu kalau mau bukharam itu khatam jadi mungkin poso ngaji ini lebih agak di enggak gerayat ayat makia kan gampang jadi ayat makia ini aku repot ya kalau semua ngalim ngerasa repot, malah sampai sampean malah malah repot kafe. Eh, malah repot kabeh. Angel bakatane wis repot. Illal ladina tabu kecuali wong sing tobat min ba'di dzalika wa aslahu lan gawe islah sapa alladzina fa inna wa ghafurur rahim. Wa nazalan tumuran fil jabi to pengene innal ladina lagi kafaru kang afiri sapa ladina bi isa lan isa ba'da iman him sa imane aladina bi Musa lan Musa. Dan tafsir jalalan kadang lucu. Wong sing ngafiri Isa sausé iman Nabi Musa cuma dari itu front bi Muhammadin tidak paham teman-teman ya sama saja ya, terus sejalan ya kadang kacau Innal ladina kafaru saat ini sing kafir maksudnya bisa kafir Isa ya paham ya Mustafa ya baca imanim sama seimannya aladina iman ya, bi Musa kalau Musa <laughs> Cuma satu mengkonuli tambah sama aladina kufran kufur ngafiri bi Muhammad telung nabi kabeh piye ngafiri Isa ngimani Musa ngafiri Muhammad ini teman logikane uang sing ngafiri Isa tapi ngimani Musa cuma satu kufran Ibu Muhammad ya tolong Nabi lam tebal aku bakal ditompo foto batu untuk batu dina. tapi nak tiang sing alim ya sing ngerti asbab nuzul kerja di ditafsiri ngeten karena kalau ditafsiri liane itu mesti salah deh. Ya. jadi gini ya orang Yahudi zaman Nabi ya orang Yahudi zaman Nabi itu mereka tuh bersih keras yang dakoni Nabi Nabi Musa tok. Paham ya? Jadi orang Yahudi zaman Nabi sing jan diakoni Nabi namun Nabi Musa salah Mereka mentakdiri Nabi Musa. Nanti dia iman di Musa ngasiri Isa. Nah, karena mereka Musa dianggap Nabi satu-satunya setelah periode Musa karena ada Isa. Sesuai ada periode Nabi Muhammad. Dikafiri bisa Nabi Muhammad. Mereka dia satu-satunya Nabi dia Musa Isa berarti darah ini sumes itu kufran mereka ya bar Isa ya ngatiri Muhammad paham ya? jadi memang bagi orang alim mau tidak mau nafsiri memang ini jadi innal ladina kafaru bi Isa iman ini di Musa memang mereka punya mental dasar iman kalau Nabi Musa cuma dadu kufran Muhammad paham ya jadi jadi Yahudul Madinah, jadi Yahudul Madinah itu imannya kelan Nabi Musa. Ngakiri Nabi Isa. Ketika Nabi Muhammad pun dikafiri Isa, istilah cuma sedatu kufron. Dia nambahi kafir kan, suwes kafir be Isa ditambahi kafir rumah. Paham gitu? Jadi bu, urut-urutannya. Jadi innal ladzina itu ke Isa. Lah kenapa orang Yahudi gak dikatakan kafir? bilang? Kau Yahudi buatan musyrik. Paham kan Romanto? Dosa yang Yahudi itu tidak musyrik bilang. Jadi orang Yahudi itu tauhid. Bang Armando, jadi orang Yahudi itu orang yang imani Allah mesti tau. Orang Yahudi kan bukan Trinitas. Mulanya sing kafir orang Yahudi mesti faktor nubuah. Bang, ya? Kafir orang Yahudi orang kafir sirik tapi kafir bin bin nubuah kelan kenabian. ya. ya? Mulanya innal ladina kafaru bi Isa pada imanihim bi Musa sumata suku Bi Muhammadin selang-seling lantuk baratau batu iku ora bakal ditompo foto batu untuk ala dina ida ida hurgiru au matu kufaran masa ida hurgiru apa hurgiru masa boten dengar apa gak mau nih hin ra gin ra terus mau gak mau nih terus nih, ya, mestinya ida hurgiru au ma tukfaran untuk mana marka ini kan kita kalau kita sing murah itu soalnya kasus dan kayak doma kayak mau barok itu mestinya kan jaman penting ulang wong alim ulang wong alim malah gak karu karu Ida guru nanti kan goblok nggak mati loh kayak inna pulayak baru taubat al abdi malam yuhur Ida guru nanti kan goblok nggak mati loh nanti kan sekarat sebelah dina au matu kufaron jadi gue ro gue ro wabu pagi ali malah kudus malah ya terkenal Quran itu undang malah gelo ya apa sing detail malah kau pedal ya nih orang kamu dunia wong akeh kudu bumi walai kuadu sing sesat Ilal ladina satunu ngake kafar kang kafir sapa ladina wa matu hum kufarun fala ibala mongko ora den tampa min akhatihim mongko min ardi. Apa sak bumi? Eh daruma yang mlaku tegese kadar opo sing baik bumi. apa apane masih. Walau kita tesana jantung nebus sapa wong bi iklan zahab. Ulai kalahum adzabun alimun mereka disiksa sing pedih wa malak bin nasir. Itu hmm, justru lumayan justru. Ngaji sudah bulan. Poin ini Muharram udah hatam. Yang Tiga minggu. Eh, tiga minggu ya untuk lu telur ya, karena padahal tuh ayat makia anak kiyebut ya. <laughs> Ayat makia gampang-gampang. Nah, makanya nurut. Misalnya cerita Ashabul Kahfi, cerita Nabi Yusuf kan urut. Nabi Yusuf di sio-sio dulure, betul gitu. sio-sio dulure didol neng kota, neng kota kegudo setengah bayar, baru setengah bayar coba berdiri rojo, kan artinya populer kan Ramadan Artinya caci lila kerumun loh, jadi tahu urutan urutan asabul kafi ya kok. Tapi ayat madani ya kilang ngeluh, roh roh redaksi ini harus ngeluh. <laughs> Kiai hilang ngeluh, mana sampai kiai hilang ngeluh. Oleh itu mau kau ibu, inal ladina kafaru ya bisa. Bada imanihim bi Musa, sumat satu kufran, bi Muhammadin. Mana ngeluh, kiai hilang tuh. Karena karpeti wis grogi, motor nih wis grogi. Innal ladzina kafaru fi sabata ibarihim fi Musa. Dua satu kufran. Fi Muhammadin. Anu, selang-seling. Tapi nak wong alim nggih gampang ya. dan ya Dadi udul Madinah yang panjen nabi yang diakui hanya Musa. Mereka mengkafiri Isa. Mengkafiri Isa baru Nabi Muhammad dikafiri Isa. Jadi sebab itu kufron tambah kafir. Gampang kan ini orang alim bingung orang orang orang angel bingung <laughs> nah kan serempet lantana albiro hatta tunfiku matu hibun lantana ru orang merkule sirokabi albiro ing kebagusan hatta tunfiku sehingga nginfakno sirokabi mimma yang berkorot tu hibun kang seneng sirokabi kowe orang iso dadi wong orang nek ora nginfakno apa sing mbok senengi min amwalikum wa mau te apa tunfiku kang nginfakno sirokabi min sein sanging sesuatu fa inna ya Moga saat temen wa fi klan ma alim menunggu perso Wa nazala fa yujaza ale tin wala sopa alih ing Mana jalalan tumurun nama kolan semasa ning ngucap sopa al Yahudu ya. Ngucap ning Nabi Muhammad ngucap ini. Innaka sak temen sira Muhammad utas umu kosiro. Kue Kowe ko ⁇ anak sak temen sira ku alamillati Ibrahim ing agama ⁇ agamane Nabi Ibrahim. Tawa kana hale orang orang sapa Ibrahim layak kulo ada dari sapa Ibrahim lukumal ibil yang dagingnya untuk wa'al albania dan susu ini untuk Layak kulo ada dari sapa Ibrahim lukumal ibil berapa boro untuk daging unta wa macam ini nasamun wa'al albana dan boro susu ini untuk Mat kowe cari pimpin Ibrahim mongan mangan daging untuk padahal Nabi Ibrahim gak tau mangan daging untuk untuk yang Yahudi pasal-pasal. Apa sing turun ini kulo paham Uti ini panganan iku kana ana apa kamu hilang halal di Bani Israel. Jadi kabeh panganan itu pernah halal di Bani Israel. illa maharoma. Kecuali yang pengaramno sapa Israil, sapa Israil, eh putih putus aku. Jadi Israel nama lainnya Nabi aku. Ala nafsi ngatasi awak dhewe ne Yakub. Bahwa Elipin. utawi maharoma ala nafsi wa libili ku untung lima hasola lagu min arokin nisa bil fathi wal kosri. mingkop lian tunazzala Taurat sedurunge yang tak den apa Pak Taurat itu Taurat Jadi Bani Israel itu tidak pernah diharamkan sebuah makanan kecuali karena di ngaram nawa IDW kayak Nabi Yakub. Jadi nama Israel itu nama lain Nabi Yakub. Mulai dari Bani Israel mana Bani Yakub turunan Yahuda CS Wadali kau te mengkono mengkono hurmatul ibil ibadah Ibrahim sausi Ibrahim. Malam takunan orang nopo ibil ala ahdi ngatasi periode ibil haraman haram kama sam. Kul ngucap siro Muhammad fatu bit Taurat. Mongko siro sira Taurat iklan Taurat. Fatuha mongko maca siro ha ing Taurat. Ing kuntum sadikin. Namun ono siro kafir sadikin. Dadi Nabi nantang namanya yang Taurat ngono tenan di Taurat endi buktine? Cara santrine di takdire? Paman Utara. Jadi Nabi ini Medina mau debat terus. Jadi cara Yahudi Nabi Ibrahim gak tambangan nonton Nabi Muhammad model santri ini tak kiri fatu bit Taurat fatluha yang guntung, sodi. Paman mengerti sapa nama Utara gawe-gawe sopeman ala waring atas sewa al kadiba Ingkoro Mimpa aji dari kasa usia mengkon mengkon hujah ayu gurih hujah. Kaulah ika tim mengkon mengkon manhum yala ika gori murang sing dolem kapi. Kul mutapa Muhammad sodako bener sapa Allah wa ta'ala Fatabi umum ka anut sira kabeh milata Ibrahim ing Ibrahim hanifan hale condong. Sing lurus ema ilan angkuli dinen ila dini Islam. Dikul nyapa sirah Muhammad sutako bener sapa Allah wa taala. Fatabi milata Ibrahim hanifan. Pama kanalan orang-orang sapa Ibrahim minal musyrikin sayang musyrik musyrik. Wana zaralan temurun nama lu semang saring ucap sapa Yahudi kok Yahudi terus kiblatuna kiblat kiblatiku kiblatuna te kiblat kita fitul muqaddas iku qabla kiblatikum sedurunge kiblat ira kabeh rupane Mekah ah kiblat itu luwih keren luwih dhisik jarang yo gitu apa sing numurun inna awwala baitin saat temne kawitane baitu wa udia kang den seleno kubet si mare manusa iku lan ladi tine bet dibakata ana ing Mekah riba iklan bak Lafat bakai lugotun iku satu lugot fi Mekah ing dalam Mekah jadi pertama Baitullah dibangun ya Ka'bah. Sumiat dan arane pemakah bila jika kelam nongkon kono bakah. di anda akan saat ini Mekah itu tabuku itu iso menghancurkan apa Mekah anakal jabairo. Anakal jabairo di ingkro-kro gunung wong sing Eh Eta ya, tuku hati si iso no apa Mekah ing anakal jabairo. Dan aku bangun gue ing bed itu wasop al malaikat malaikat kau bilang kalau di Adam sedulungnya gawe Nabi Adam. Jadi sedulungnya Nabi Adam itu kedua harus dibangun. Bahwa doalan nyumelana sapa malaikat badhe usah bet al aksol ing aksol. aqsa. Wa bina huma arbauna Jadi Ka'bah dibangun sedurunge gawe Nabi Adam. Baru gawe patang puluh tahun lagi gawe Baitul Aqsa, Baitul Muqaddas. Kama berhati sohihnya. Wafi hadisnya yang dalam hadis anahu awaluma indu awaluma duhar ala jilmat Anahu saat temne betu woi ku awaluma itu kawitannya berkoro duhar kang duhar kong ala jilmat yang atasnya duri ben. Indah kol kisamawati nalikane gawe langit lan bumi. Subdatan halir rupa untuk betu kang putih. Fatu khiat mongko lampirno mongko gelar rupa ala bumi. Fatu khiat tahaha wal ardo ba'da dzalika tahaha fatu khiyat mongko den eh, den apa ini jeneng den gelar apa alar bumi min sanggeng saking isore ribet mubarakan hale dan berkait halun minal ladhidha barokat wa bukan hale petunjuk lil alamin marang salam kabeh fihi ku tetap ing dalam baitu ayat ayatun uti pura-pura ayat bayinatun yang jelas makom Ibrahim tegese makom Ibrahim Makam Ibrahim ora kuburan, nih makam nih gini gua ayil hajar tegese watu ala dikang kau makan jumbaran sopo Nabi Ibrahim ala yang atas inda dina ibadi nalikane bangun betua. Di mana nih makam Ibrahim waktu sing rian nanti mel anje-anje pas bangun kabar Fa'asara mongko bekas opo kodamal dua delama Nabi Ibrahim fi dalam hajar wa bagialan tetap opo asar ilalan maring saiki ya kita nggak mantep ya roh nak wong haji dulu eh Lihat begini loh, dari kami Ibrahim Hajar sing dibangun zaman Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Fa'asara kodama hufihi wa bagi ilal an atau uli zaman Pak kau itu gale pas sujudan bunang nih ya Pas sujudan bunang nanti kira ya? gini, sujudan bunang ya? Kalau mau terlak waktu gue gede, bekasnya kaki ini berapa? Tidak tahu. Jadi bekasnya kaki ini mana? ini waktu jari tangi suwe ini ngadek. Lho kok gitu, sunan bunang, sing sunan bunang sing asem, bukan sing kuban. Sunan bunang sing terkembang. Terangin lah. Orang suwe. ini iya, iya. kan mulai Nabi Ibrahim. Mas boleh dibuka tak mantan ada yang haji. Mama-mama ini pernah kenyalah. Hmm. Lah nak sholat ini minggir. Ya? Anu dah ngecek Jadi ayam itu umroh, nah umroh tenang, nyaman, betul, sampai. Napa? Maat atau beli zaman. Mari keluar oleh kaji, oleh umroh esok. Kalau nak dipanggil Nabi umroh haji. Saya kira orang pantas. Orang oleh dan mulai ibadah kula ora pas saya kaji. Wa tadawulil aidilan gepoke pera pira tangan alih tak ngatasé ini wau hajar. dirasa rasa dilebono hati ini waman tak takholahu kana amina waman disapane wong takholahu kang manjing sapa man ku ing betua kana mangko ana sapa man iku aminan niku sentosa nah kena hajat terus dibunuh <laughs> dari hukum dasar ya dari hukum dasar cara Islam masih qatil lah pembunuhan nek mlebu Ka'bah mlebu Masjid Haram ora oleh diudek-udek nek kena hajat ya tetap <laughs> Abdul bin Jubair dibunuh aja Ela ta'arudu ilahi bikotlin al-gumin al beri. Dari, jadi hukum dasarnya uang es mlebu Mekah jadi malah kejar polisi ke masjid aman ya tapi saya iki hukum ini ini kisi hilang hukum ini ini kisi hilang mengenai mulane Jalaluddin zaman Jalaluddin Arumi wis engkar kau ibah buatin kaji, Mok kaji kiblat tuh kiblat tuh kiblat e manusia ya. kaji dengan hati kiblat tuh ya. mereka di di Warumanto ya manjen tentang daerah ini niku ibu kamar dan wonten tiang alim nami ini bapak rian ganti haji ganti kamu lihat buatin haji. Tapi coba dulu terama kok. Yang alim alim itu yang berikut masuk ke sepuh yang dicucup ke memun sing dihormati bapak Fatul Abdul Fatul. Wong alim sing seneng haji atas guru kula lagi protes. Wong kok gak seneng haji ya gak seneng si Islam. Nah guru kula seneng haji. Bapak Fatul buatin seneng haji. Kula menangi bapak Fatul. Aku gitu lah karo mantul. Sing seneng haji ku ya apik artinya sing dadi wong apik ya apik. Tapi sing krono haji jadi kurang ajar gede geger kabeh ya ya akeh. Dadi artine pancen padha bener deh. fatwa iku. Lucu orang tenan lho kaji nek di bisnis Mas Mantul. Mau ya kasus kauman kasus Rian Sarang Umar Diarjo itu kauman kasus wong jatuh krono haji aku ada. Boleh haji plus sampai Haji sing gelap itu sing tambah visa visa hijau. Artinya ini nih tuh ya. Haji mulai rian jadi ini, Jadi Ka'bah itu manjain ya nasibnya Ka'bah setengah elek. Uang dolim lah itu seneng itu lah, semari resiko. Jadi zaman tahun gajah, itu Abraha menguasai Ka'bah. Saya kira lagi ngoten Ka'bah nasib, Uang soleh wali Ka'bah itu seneng. Artis yang belum turun seneng. Jadi resiko. Akhirnya ya rasa Wong soleh haji pun ngambung. Lah artis yang betul-betul takoki, ya? hiburan ya berat umroh. Jadi nak wong alim sak kula ora kaget zaman Raja Abraha iku ora raja dolim. Ya seneng Ka'bah kepen nguasai Diri wangi perang be, suku kurat, Quraisy kok kepen Tiga Ka'bah. Di Ka'bahnya daya tarik umum dolim kan tertarik. Ingat sak niki. Sing ben haji agak usul edo iki wonten. Sampeyan artis-artis yang beling-beling kan hiburan umroh iya ini iya, ngotot abrahan ya kepengen menguasai dia kau diakoni jadi agamanya Mungkin kita jadi kiai yang ngono Jadi kiai kok mulai uang dolim seneng Kau dianggap bisa nebak nomor tak dianggap Terus mulai hati-hati bahaya Terus lampu merah Ini sama nak jadi kiai Pertama sih seneng ngusulnya dong Es populer buat Uang dolim lah seneng bahkan beda agama bisa semuanya coba nih tokoh nanti kiamat nih gitu. orang itu gitu bos ya jadi kamu jangan salah paham ya Ka'bah nih Abraha itu senang saya ini artis-artis sama dulu orang dalam dalam senang haji betul sampai sampai tapi ya wakil sing kasus tapi kayak gede haji ya keliru misalnya Islam rupanya kiai ya sama kiai pertama soleh Pak Mustafa terus engkau dianggap dua umat politikus ya seneng mulai dilirik tinggal memperbanyak suara Enggak uang berarti utangnya akeh sing rono kasus ya suwun suwe-suwe wono citra tingkah nih kena ditomboki <laughs> enggak kayak ngoten wong lagi retak baru rumah tangga sing wedok konsultasi nih kiai ngarep kan urusan keluarga konsultasi begi ayu semuanya rusak kan jadi sunnah pengiran kan Mana kalau rasa neng jadi gede, dengan nyaman. Enak di kasur ceplok era loro nemen-nemen. Tapi kalau <laughs> repot, eh, mulai dia jadi sunai pangeran ngoten. Jadi sih nak kena dibakas aja kalau kesana pangeran ngoten. Nanti biasa yen ngoten wis jadi sunat tua ngoten. Waman man lalu kan, amin. Nabi ku zaman di ngene Mekah iku radio yang wong kan rumah tuh. Ku nabi ku lemah di Mekah. Ibarat kuat di Madinah perang menangan malah lagi yang jadi ora iso sampe nyalano tokoh-tokoh saiki. Mari ini ngono. Nabi Muhammad tak nabi Sayyidul Awalin wal Akhir. Iku ora iso buat faktor kaum munafik. Pangaruman mantu Mulai aku sekolah ngamuk Mustafa. Elek-elek santri putih santri soleh. Ke santri soleh kan mantu tuh. Nah, anak kiai ini para kong suka atau para kroni politik. Pak Yai sayang. Alam bewong sekelilingnya itu dolim komentar Wong Nabi Muhammad sing Sayyidul Awalin wal Akhirin orang itu ijma eh, cerita paling akeh tiang nopo munafik Mulai santri soleh dipek enak dhewe Bang Armando, sama ini komentari kiai kiai ini wis bener Nabi Muhammad sing Nabi ora iso tiang nopo munafik Wong gak sadar fakta itu Artinya apa isarai pangeran nak halal gitu lah iso dihindari kan udah Armando jadi kalau Nabi saja ngalami itu isyarat gak itu dihindari Nabi Muhammad nganti kamu mulutnya juga di orang munafik malah jadi asbab nuzul Quran binten mawon orang orang munafik tapi kita usah suci gitu. Eh mau santri tak soleh nakalan mulane satu satu yang ngilangi ini wow kan kulino tanggung jawab Armanto ya. Sama nak di santri pokoknya kulukum roen kulino tanggung jawab. Tanggung jawab itu mau, dimulai kosong sing sepele lah. Iku mau, kalau nyontok paling gampang, sampai anak melarat. ada di santri kue, wis melarat. Iku nak delok no kiai gak dibekali SDM paham tak ya, jadi kan paling gak dibekali SDM. Kamu dari kiai. Misalnya sana nyapu ya nyapu, sana sepeda motor sepeda motor, sana nelpon itu. Ojo kok pepe melarat mau dari kiai. Jadi wis mangani beban, gak urun SDM tradisi kita itu kuat ya wis bareng soleh soleh kesolehan gue nyual meneh itu gue wis muarak dolen Lha kula trauma mulai zaman gue mondok mek kiai sampai saat ini jadi kiai itu trauma. Jadi kita lu dua beban itu yang Mustafa ya. Ini PR Mustafa, PR Rumanto. Kita jadi tokoh, jadi tokoh umat Islam repotnya di kita. Dulu orang bangga gusur presiden, tapi sausnya mereka jadi kroni kecil penaknya berbangga kecil ke itu penyakit kan jurah adil dengan tangga misalnya kalau nggak mertua mertua sing tak eloi dengan segala kompromi oke okay, maklumi bahak nganggur rong tahun tapi ketika kita dimaklumi nganggur rong tahun kita mertua salah sidik nyuan ya bapak orang duit jelas sudah mundur lah kan gak adil ya dan mereka punya kesiapan maklumi kita belum kerja ya. tapi kita kecewa sidik kecewa ya nggak berpikir orang lain lebih kecewa gitu karena nanggung gitu jadi nak pondok salah aturan yang ini kalau mantu pulau yakin bubar mana pondok salah pakai bubar karena memang menyalahi sunnatul rasul gitu jadi mau kulukum roen kabeh tanggung jawab pondok salah kuat dari segi zikruwa ya apa ya tak apa nih dari segi zikruwa ya apa tapi roen deh mantu tanggung jawab itu tidak ada ya misalnya pak ngenten santri yang ikut kiai mau dawei kiai sehingga ketika kelamaan di pondok, mental berubah itu tidak ada. Jadi hidupnya tercerabut dari keluarga, lali wong tuan. Enggak ada agama yang ngerti Romanto. Jadi ketika dia di komunitas kiai, gak sadar dia bawa amanah yang jenenge tablet, kewajiban taklim. Jadi mak saya naik dewi, penting ngaji. Waktu zaman Nabi buat ngoten, Nabi kan sahabat ngaji terus diamu. mau diwani wala ayah wis bubar bubar malah ono sahabat ning kalau ben bareng dinan bergaji terus cangkemmu malah aku seneng kowe lah lah terus iki cangkem mungkin malah ning kono berdalaman kono Abu Musa Al-Asari gitu kan berdalaman kono ani walau ayah jadi tanggung jawab Nah kita saya kira repot nggak Jadi itu tadi kesalahan kita itu kacau. itu mau, kue soleh, roh ikan kancanan koroni janggal. Padahal kue yang ngaji ngerti nabi kancanan munafik dan sebagainya. Di sekelilingi orang-orang kayak itu. Masjid ki rumah tangga Bangun masjid itu mulai panitia utang sampai narik sumbangan. Kita mau nyal geledek baru wudune ini rapat suara pekat. rapat bangun di ngono. Cangkem. Ya. Gitu. Eh, rasa usah ngomong bangun dhewe ada itu dhuwit. Jadi gue bareng, kalau mungkin trauma, kalau kritik saya pada pada salah itu satu, riayat tanggung jawab tidak ada, blek. Nah, trauma ya. Jadi memang harus itu harapan pulau dengan semua lah harus kita harus tanggung jawab bersama hidup juga harus ikut. Terus kuat itu, dengan Rasulullah duko, belum soleh soleh sering duko, gara-gara nih kemarin kadang sampai. Dan misalnya kadang kurang ajar kan misalnya. Jadi gara-gara yakin doa mustajab malah mau perang. Itu kisah nyata. Jadi zaman Nabi Muhammad beliau itu nanti Kalau menyelesaikan masalah pakai ikhtiar lahir. Zaman Nabi Muhammad pakai ikhtiar lahir ikut dagang zaman butuh perjuangan di ikhtiar lahir Rabi Wong juga rupanya Khadijah jadi ternyata masalah ekonominya Nabi juga diselesaikan dengan hal wajar rupanya Nabi nanti dagang di garwot yang yo no santri-santri sing dolim ya Pak Mustafa Mustafa melarat soal Nabi ya Rasulullah jadi anak dengan mustajab buat kita kita di dengan juga jadi nak di musa kepenak juga jadi <laughs> kan Nabi duga ini zaman teman teman teman tentang hati suka Kue lagi dicoba melarat ngene wae. Kompensasi di dulu saja bu jalur. di uang gara-gara iman itu di gaji nganti tugel di loro. u gara-gara iman mau diketok nih jero gunung ning gone dobong geni. tapi tuh kok. Jadi dia nabi kue lagi melarat ngene ae krana iman be aku kue melarat di musuh wong kafir wis nih ngene gitu. Dungung tak jambe nabi mbok jaluk bu belum ngilangi larat itu kan. <laughs> Itu kok nabi. ini iya, mau ngaruh mantau. Jadi kadang kita juga ada. Kita ini seneng kiai atas nama ilmu agama betul. Tapi saat terkenal dungo kiai itu mustajab, kita dungo urusan rezeki itu lah lagi. Hal yang saat kita ngaji dengan sadar, yang paling penting husnul khotimah. Mau bodoh-bodoh ada dungo mustajab sama jalan Pak Yai, nanti nanti dungo mustajab kita kalau nyuruh di husnul khotimah. Jadi kita wajuh kesalahan kita kesalahan kacau. Wis ngono pancet ae ngrasa saleh. Hanya karena lunak lunak itu jadi ngerasa soleh gitu. Mereka ukuran soleh kan, gue kandang udah nyetel mitalika, aku gak tau gede. Atau panas. Yang panas itu dong. Jadi akhirnya itu saja ya. kesalahan kita ya, kayak cerita Imam Limolas batal kabel gitu. ke sholat, Yang lorah mau ngomongan itu. Sekarang jadi situ, eh sholat mau ngomongan batal dari maaf ya ngomong telu ngomong kafe saya menang aku tuh. akhirnya mau papa kan batal kafe batal sholat itu e. sing dari caci le dari nak sholat rala ngomong kita ngomong terus di kita ini lah yang <laughs> mana iya, aku menang <laughs> lah kesalehan kita itu yang menaiku. akhirnya batal lo kesalehan kafe enggak kita sholat. Kesalehan kita gue jual uang Orang tahu malah proses itu e, kuwasis. Jadi kasusnya ngono iku repot jadi ini ning ben kudu tobat tenan. Kowe iki tau ning Allah kudu tobat. Mulane karo bener diparingi rezekine wangel ino ning arepe pejabat. Nah cara taklim mutaklim ngono alamat ulama ino iku sitok. Butuh mbek pejabat, ora pejabat iki butuh, <laughs> ini butuh pejabat. Nyatane ulama-ulama sing top tenan kok badem wonge wangku sinis lah pejabat rasuan ra uga <laughs> dengo-dengo mah gak tak lho enggak lama sing wangku aku lho malu sing kurang aku ya dadi tamu kira dadi sugo metuke ngono-ngono tapi pejabat gak sopan gak lega gak tau sopan apa pejabat Delok kiai kiai saya gitu sopan pejabat, sering sopan pejabat, pejabat itu dingin dingin lagi. <laughs> Wih no, wih no, sampai. Terus tapi ini ngeyak ngono ora level iku sebab dosa. Coba tak melok. Wa man kafara fa inna wa ghanin anil alamin. Wa nin kudu niku kudu ilmu kudu serius kok oleh main-main. Wa ilang terus dawuh Rasulullah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kabeh tanggung jawab. Kul mutapa sira Muhammad ahlal kitab bi ahlil kitab lima takfuruna fi ayatillah. Lima krono apa takfuruna ngafiri sabara kabeh bi ayatillah kelan ayat-ayat ya Allah. Wawo uti apa bisa hidur gitu nyekseni alam yang atas perkara tak malu nakang lakoni sira kabeh. Kuru tapa sira alat kitab ya alil kitab lima tasuduna lima krono apa seduna ngalang-alangi sira kabeh sabilillah. Ngalang-alangi man ing wong amanah kang iman sokoman tak guna saling boleh isi roh ing sabilillah wadan halibin kok. Kue kok selalu golek salah-salah wong sing iman. Bantung halite sira kabeh suweda ini kan wa ma wa wa ma te Allah wa ma wa ora ana te Allah iku filin ya kan dat sing lali amal sing perkara tak malu nak ngamal sira kabeh wa tumurun lama maros mangsane lipat sapa ba'du yarud sebagian yarudi alal ausi ngatasi qabila aus wal khazir jilan qabila khazir Eh kalau cerita mari tentang haji ini mumpung ayat haji, mumpung orang karu mantau sing tahu haji. Jadi haji mulai dia ini sensitif karu mantau. Jadi Ka'bah itu nasibnya kados kiai jadi dikiblatu muslimin jadi zaman Sayyid Abbas nih di Sayyid Abbas gue sederhana Islam kayak sikayatul khas dimulai nih nih Mustafa ya jadi mulai disik nih wong soleh itu gak terlibat sosial jadi di sini Ali mau lunak gunuk toh, bareng ono aku krungu nak wong kafir amal sosial ya jadi yaiku nuskil hajah perjalanan padang pasir murian tiang-tiang pun gak ada ide hormat tapi misalnya antara nih saking Habasa saking Medina bu, saya nih bu. wonten rute cara ini per tiga kilo gawe sumur sumur umum hanya diwakafkan untuk itu Kasih nih ku kere, tapi yang nalar. Saya mau Islam sing lakoni ngono luwe ya, Tapi rata kesampe ya. cuma kafir tetap saya gak sumur. Sekarang Nabi dihibur, li niat mukmin baru menamali. Ya niat dulu sampai. Jadi saya nanti ya kira kau coba lira kilo tidak, tidak kayak tuh gale. Kue tidak kayak subur tetap air an beri uang. Sing jangan ngombeni uang masih kayak subur itu kan. Ibu tuh di lawang soleh saiki soleh santri hidup dah wis bangga. Pasar ide apa ini? <laughs> Akhirnya nggak dengar malam bareng Sayyidina Ali ketemu Sayyid Abbas saat dulu Sayyid Abbas upamane jenenge Islam li oleh pemelok Muhammad yang berbangga nopo lunak lunak dulu aku maskim hajja wana miru beta aku itu sing makai Ka'bah sing iswai Ka'bah wana naskil hajja wana haji tak sirami jadi kalau pun cerita, jadi Ka'bah berjaya muntih ini Jadi sederhana Nabi Muhammad Nabi, saat orang Islam merusak haji ya wes di haji malah ini nonton surat toba nonton aja altum sikoya tal haji wa imarot al masjidil harami kaman amanah billah wal yamil akhir wa jahada fi sabilillah la istawuna indawah di malah si dewe oh, aja altum sikoya tal haji apa kue gara-gara ngerosok nyirami wong sing haji memberi air perairan wong haji wa imarot al masjidil haram kaman amanah billah wal yamil akhir mergo zaman iku wong iman modal iman tok Sayyidina Ali mbek Nabi modalnya iman tok mau ngurus bisa ngurusi Ka'bah, mungkin oh, baik tertindas, Ijak yang Medina. Ka'bah berjalan terus ya Romanto. Artinya di jahiliyah, jadi Ka'bah ini jahiliyah jahiliyatan wa Islaman. Sing itu kayak piye tapi ini mulai nih nonton aja altum ya tal haji wa imaratal masjid haram kaman amanah bila wa yamin merku. Ali ku debat Man, ya cek mulia aku aman, mengaku iman bila wal yaumil akhir ya jihad bisa bila Jihad pasti ku artinya apa? hijrah paham saya dinali dari hijrah dari kanjeng dan Said Abbas wes sikoyatul khas wes imaratan masjidil Iya Iku mau sampai tiap telung kilo orang kilo di pasar apa disukani sumur rumah. dan nak uang neng dalan gak kelaparan gak kehausan ya Tina Ali ngerti naik apa kepengen tau. <laughs> kepengen jadi artinya ngene, sejarah terulang. nanti saya nggak mau ide apa, nggak mau ide jerapik. Tak kau nama tuh, itu mandiri. Tangkep mandiri Oh, anak bocah ngerasa mandiri lah dia, dan anak kumpul tapi sumpah. Jadi itu gak ada mantan. Jadi nak ide sholat itu sholat boleh disuruh, gak penting ide. Jadi haji mau boleh disuruh masalah sensitif. Ini nonton Jadi mulai rigen jahiliyatan wa islaman. Ya, saya ini terulang malah. Jadi saat ini gini, oh, uang sing haji orang anti uang kafir kan mantu. Tapi dolim dolim lah ya haji. Artis-artis ya haji. Sholat gini ya, sama. Artis-artis ya sholat ya terawih repot. Ya. Mulai jadi saya kita kok imbang. Jadi ini sing beda no tiang fajir, beda tiang soleh, solatnya beda haji. Ah, jom udah pedis, saya kira bingung. Ada barang. Artis di sini ya udah sholat, mau belajar belajar tuh kaji, kayak ini bingung. Yang saya kira berak kiai ya bingung no, kayak ini jujur aja. Jadi sampai nak mau sekitar kuning kan kan, sing beda no orang dolim yang soleh, sama nak ijeng ngaji, tak sholat ya kan teman haji ini. Nah, zaman saya kira bingung kan. Ya. Dolimuhum yang haji ya sholat solihuhu itu yang korupsi tuan duit rakyat dia udah bayar ke PKB ya, tertangkap bahasa nyabu <laughs> lah ya solihuhu ya kerso duit rakyat dolimuhu ya kaji ya bingung nggak rumah bingung sing solah ya kerso duit rakyat Utau sing sola ya malah udah numpang beban umat <laughs> malah repot ya dolim ya, ntar gue wajib Iya, sering soalnya orang rumah bujo harus di rumah mertua itu dolim ntar gue wajib ntar gue wajib dolim jadi semua ntar gue wajib gak dolim tak kalau pekeh dia ntar gue wajib dolim <laughs> tak kalau hukum dia ntar gue wajib dolim Menurut terus nah, jadi haji itu masalah-masalah Iku wau surat iku kang mantau surat tobat Contoh apal Quran itu masalah lu sampean, ya. Mungkin muridnya banal, sering tak sebut, sebenarnya apal, apal separuh paruh bisa terus nol. Aja aku kau ya tahu hat jiwa imarat al masjidil haram kamar amanah. Billahi wal yawmil akhir aja tapi sabi bila las tahu nak intau. Ini ceritanya si Jinali dapat debat biasa Menyangkut aku mbek jenengan mulyonti. Wana jalan tumur nama marus mangsane di pasok dulu ya sebagian yang di alat ausi ngatasi kau bila aswal khosir dilan khosir. Terus, wah, fakudu mongko muring no sobat Yahud bikin emosi mana nih menimbulkan muring-muring sobat Yahud dulu ing ibadun sing liya aus terus. khosir Oh ngenten tuh mongko muring-muring nohu ing Ba'dul Yahud Apa ta'alubuhu tuh mongko muring-muring nohu ing Ba'dul Yahud Apa ta'alubuhu Apa rukune aus lan khosir fadza karohum bima kana bainahum fil jahiliyah mongko ngiling-ngiling nasopo ba'dul yahud rum ing alasan khosirat bima kelan perkara kana kang ono apa mabinahum antara ausan khosirat fil jahiliyah Di dalam zaman jahiliyah minal fitani sangin boro-boro fitnah atas saja kau bodoh geger sopo ausan khosrat maka tulan memes sopo ausan khosrat yak tadi menaik perang sopo ausan khosrat apa sing tumurun ya ibadina aman jadi ceritanya ingat ini sejarah Awas bin Khosirat itu dua kabilah di Madinah yang selalu bentrok Paham ya? Terus ketika Rasulullah rawon ini rata-rata do Islam se Islam ruh, kuat. Paham ya? se Islam rukuh ini orang Yahudi tidak sentimen Bisa do tukaran usai rukun gara-gara Muhammad Terus sampai Badul Yahudi Kayamu saya rukun, Bisa bapakmu sing ini iku, Bisa bapakmu geger be iku. Intinya orang Yahudi itu gak ridho, nah orang Aus bin Khorus nopo rokok atas nama Islam itu gak terido nah, diprovokasi meneh pintu karan meneh paham ya jadi wong Al-Sawzirot itu rian sering tukaran Saya masuk Islam dah damai orang Yahudi gak seneng orang Islam damai diprovokasi oh bisa roh damai ada si damai enggak. intinya kan tukaran meneh diprovokasi kan tukaran malah apa sing dimurun ya ayuhalladzina amanu Ya eling eling sing iman intu ti ulamun taat siro kabeh farikon ing kelompok menalagi ladzina utul kitab. Sange mau ada sing utul kitab ya rudu kum pada iman itu. Eling eling malam akad ngajine berai terus akad injing karo mantan BK Ahmadin sopan anggur tidak meriki. Enak menolak tak jak hormat terane guru kula. Nak nganggur, nganggur ya, sibuk ya ya kiai. Kono lagi Gus. <laughs> Gus ya, kiai mau ya kiai. Lan nek ning pondok antri beduk nganti WC. Aku Gus cepet. Jadi juru pinter. Nah, aku malah kiai. Salah. Enggak sing nodok ngajak cepet. Eh cepet yang gede suwe iki ono bisa ini gede. Aku kiai. Santai aku kiai. Jadi kalau yang rawi sama wajib lah kan mantap. Sehingga aku nak gus gue pura izin gus. Ada mantap iya iya. ngatur ngatur. Awal tuh dari kiai ya. ya. kiai kan kalah ya ya lazina menunggu bilang kafir kafir parikon yang kelompok menaladina untuk kitab garut kumu kembali anu sopo untuk kitab yang siro kafir pada imanikum kafir. Pakai patah kurang alai kau pekafir siro kafir wan hati siro kafir tutlah wajahna alaikum atas siro kafir bu ayat bu kiro kiro ayat ya Allah Wafikum lah iku yang dalam siro kafir rasul dari urusan ya Allah Waman disabari wong ya atasih berpegangan sopaman bila iklan Allah Ibu Dia, monggo teman-teman ini Sinpari Hidayat Sopo Manila Sirajum Mari kita Dalam